Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan syarah Al-Arba'in an penjelasan hadis yang ke-40 sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang ke 39 dan juga hadis yang ke-40. Bagi yang mampu dua-duanya, yang belum mampu satu dulu tidak masalah. Tafadhal antum awali dulu. Naam barakallahu fikum ahsan. Tafadhal. Tafadhal ya akhana. نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل آه، يا أخانا تفضل تفضل عندك أحسنت بارك الله فيكم تفضل آه، أخونا حسين تفضل Naam ahsan tabarakallahu fikum tafaddal. Tafaddal ya akhana, tafaddal. Ayo. نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل تفضل عندك يا أخانا تفضل Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafaddal. Ya, Pak. Tafaddal. Ahsanta barakallahu fikum. Awan na'am barakallahu fikum. Tafaddal. Tafaddal akh Abdullah, tafaddal. Hayakallah. أحسنت بارك الله فيكم تفضل يا أخانا عبد العزيز تفضل Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal ya akhana Yusuf. Tafadhal. Ha? Labas, بأس تفضل Fadl. Yazalu s a bayi haki Hewan na'am barakallahu fikum. Hewan eh, Antara hafidhta ya khala? Bismillah. يقول يقول إذا أمسيت إذا أمسيت فلا تنزل الصباح وإذا أسبت ولا تنزل المساء خذ من خذ من نسيتك ومن حياتك أيوة نعم بارك الله فيكم Ayo kita lanjutkan barakallahu penjelasan syarah terhadap hadis yang ke-40. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Hadal hadits fihi, hadis ini hadis yang ke-40 di dalamnya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha bi mankibayya Ibni Umar radhiyallahu anhu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau suatu ketika pernah memegang kedua atau memegang apa? Nah pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. dalam keadaan mungkin merangkul itu ya, Naam. Ai amsaka sallallahu alaihi wasallam mangkibai li ajli an yantabiha lima yaqulu lahu. Biasanya kalau ada perkara yang penting, kita ngerangkul teman kita ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Tujuannya apa kita lihat? Amsaka sallallahu alaihi wasallam mangkibai. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang Nah barakallahu fikum kedua pundaknya dalam rangka untuk an yantabiha lima yaqulu lahu. Agar Ibnu Umar itu perhatian terhadap apa yang Rasulullah akan sampaikan kepadanya. Wa fi hadza tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam hirsu 'ala an-nasiha. Masyaallah. Di dalam perbuatan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan semangatnya beliau untuk menasihati. Paham ya? Semangatnya beliau untuk menasihati. Nah, buktinya apa? Ibnu Umar dirangkul. Paham ya? Dirangkul dalam rangka agar Agar perhatian terhadap apa yang Rasulullah akan sampaikan nan kepadanya dan juga semangatnya beliau sallallahu salam wasallam untuk menasehati, Jadi enggak bosan-bosan, nasihat terus disampaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Allah. Nasihat bagi kita semuanya ini. Jadilah engkau itu di dunia seakan-akan kamu itu orang asing Seakan-akan orang asing. Yang namanya orang asing, orang asing itu enggak berani macam-macam ya, Seperlunya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Atau menjadi seperti apa? Abir sabil. Seakan-akan engkau adalah orang musafir. Orang safar berada di negeri orang lain, macam-macam atau tidak? Enggak macam-macam, seperlunya. Ada kebutuhan, keperluan, seperlunya pulang lagi. Itu. Maksudnya kita diperintahkan untuk menjadikan dunia ini hanya sarana, bukan tujuan utama, sarana. Karena apa kaidahnya? Karena kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi dunia diciptakan untuk apa? Untuk kita. Ya enggak? Untuk kita sebagai apa? Sarana. Bahkan negeri yang sekarang kita berada di dalamnya ini sebenarnya penjara sebenarnya. Jadi kita ingat-ingat penjara. Kita ini masih berada di dalam penjara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang orang apa? Orang mukmin, surganya orang kafir. Karena banyak perkara-perkara yang diharamkan bagi orang mukmin. Sutra haram, khamr haram, ya enggak? Padahal itu perkara yang bisa dikatakan enak dan senang. Tapi itu semua nanti dihalalkan bagi orang-orang mukminin di surga. Faham ya? Jadi negeri yang hakiki bagi orang mukmin itu adalah di surga. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Hadhihi wasiyatun jami'atun. Ini adalah wasiat yang mencakup wa kalamun jami'un min jawami'il kalam masyaallah. Dan ucapan yang mencakup dari apa? Dari ucapan-ucapan yang na barakallahu fikum Kalimatnya pendek, simple, singkat tapi maknanya sangat luas sekali. Coba bayangkan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu ini di dunia seakan-akan orang asing. Sudah, yang namanya orang asing itu enggak berani macam-macam. Persiapkan apa yang butuh disiapkan, selesai. Atau seperti orang musafir. Orang musafir di negeri orang lain, di kampung orang lain, mau macam-macam atau tidak? Enggak macam-macam, seperlunya. Seperlunya barakallahu fikum sampai-sampai dipermisalkan apa? Bagaikan orang yang apa? hidup di dunia ini orang yang singgah minta air minum. Apakah macam-macam di rumah itu? Tidak, seperlunya. Setelah minum lanjutkan lagi perjalanannya. Seperti itu nah barakallahu fikum. Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam mukaddimah kita Riyadhus salihin sangat bagus sekali kalau antum bisa menghafal hafal itu pantun atau puisi yang sangat indah pantun atau puisi yang sangat indah, beliau sebutkan di awal-awal apa? Muqaddimah Riyadhus salihin Apa itu? Apa itu? Siapa yang hafal? Yang kemarin kita sebutkan juga, antum? Eh, mana? Naam ahsanta barakallahu fikum. Disebutkan di mukadimah kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan pantun yang sangat bagus sekali mengenai keadaan dunia. Apa kata beliau? Naam inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talakud dunya wa khaful fitana. Mereka yang cerdas tadi itu menceraikan dunia. Menceraikan dunia, dunia diceraikan. Eh? Kenapa? Wa khauful fitana. Dalam keadaan mereka takut terhadap fitnah. Takut terhadap fitnah dunia. Kemudian apa? Nadharu fiha falamma alimu. Mereka memperhatikan dunia ini. Tatkala mereka mengetahui dunia ini annaha laysat lihanin watana. Ternyata dunia ini bukan negeri tanah air yang untuk tinggal selama-lamanya. Tahu mereka. Akhirnya apa? Ja'aluha jatan wattakhadhu salihal a'mani fiha sufuna Artinya apa? Akhirnya orang-orang yang cerdas ini menjadikan dunia itu bagaikan apa? Samudra. Bagaikan lautan yang luas. Mereka menjadikan amalan soleh untuk apa? Untuk mengarungi atau untuk menyeberangi. Faham ya? Menyeberangi samudra tadi itu. Mahum salah. Kesimpulannya apa? Orang-orang yang cerdas itu tidak terlalu tersibukkan dengan dunia hingga dia meninggalkan akhiratnya. Faham ya? Karena dia sadar dunia ini bukan negeri untuk dia selama-lamanya, tapi hanya negeri untuk singgah sesaat saja. Dipermisalkan bagaimana? apa? Dalam hadis yang sahih, hadisnya Anil Mustawrid in syaddad. Al Mustawrid, Al Mustawrid in syaddad. Radil anhu muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW? Mad dunya fil akhirah illa misal an yaja'ala ahadukum usbu'ahu fil yam fal yang berbina. Yarjih. Permisalan dunia dibanding akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mengecelupkan jari jemarinya ke lautan. Salah satu jari jemarinya dicelupkan ke lautan. Kemudian ditarik kembali. Lihatlah dengan apa dia membawa. Paham ya? Kembali membawa apa? Jari jemari tadi. Setetes dua tetes air saja. Itulah dunia. Sedikit. Paham ya? Jadi jangan sampai antum beranggapan ingin hidup di dunia selama-lamanya. Keliru. Faham ya? Di dunia ini hanya sesaat saja, sekali saja. Setelah dunia bukan dunia lagi. Jadi kalau orang itu sadar, dia akan ingat, oh benar juga. Ternyata kita ini hanya singgah saja. Naam, singgah sesaat saja. Setelah itu nanti negeri yang kekal adalah negeri akhirat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan mana? kehidupan akhirat. Bayangkan itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita hanyut dengan apa? Dunia. Seperti para ashabud dunia, para pencari dunia yang mereka bermegah-megahan dalam bangunannya, sudah memiliki istana, memiliki hotel, memiliki mobil mewah, paham ya? Hotelnya bintang berapa? Bintang 7. Sudah bukan bintang 4 lagi, bintang 7. Terpercaya lagi. Paham ya? Allah musta'an itu pun masih membangun terus. Allahumma musta'an. Nasallahu as afiyah. Naam. Termasuk tanda-tanda hari kiamat yaitu apa? Ri'a asya' atau fil bunyan. Pengembala kambing tiba-tiba langsung apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan, kaya mendadak. Faham ya? Enggak pandang bulu hartanya halal atau haram. Faham ya? Itu sekedar apa? Sekedar sebutan bahwasanya apa? Termasuk tanda-tanda hari kiamat banyak orang yang bermegah-megahan dalam bangunan rumahnya. Naam. Ikhwani fi din azzani azakumullah kita lihat sini, yakni kun fid dunya ka'annaka gharibun yakni la tanbasit fid dunya wa tastaghil biha an akhiratik. Allahu musta'an. Maksudnya adalah jadilah kamu itu di dunia seakan-akan orang asing. Maknanya apa? Jangan kamu membentangkan dirimu di dunia dan sibuk eh, dengan dunia akhirnya meninggalkan akhiratmu. Ini, jangan sampai. Kejarlah akhiratmu, dunia akan menyertaimu. Itu kaidahnya ya. Kejarlah akhiratmu, dunia akan menyertaimu. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat tidak bisa mengikuti kita. Karena manusia itu tabiatnya cinta apa? Tabiatnya cinta dunia. Nah, barakallahu fikum sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah SAW? Lau kana libni Adam wadiyan min dahab latab labtaghasalisa. Lau kana libni Adam wadiyan min dzahab labtagha salisa wa lam yamla'u fahu illa turab. Artinya apa? Kalau seandainya Bani Adam nah itu memiliki apa? dua lembah emas, nih saya ingin mencari yang keberapa? Yang ketiganya. Sudah dua lembah emas, bukan perak lagi emas. Pengen mencari yang ketiganya dan tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali apa? tanah. Allahumma musta'an. Ikhwani fi din azdan azakumullah wa habibakumullah jami'an kita lihat di sini. Yang jelas jangan sampai diri kita apa terbentangkan untuk mencari dunia. Naam, kita ambil sesukupnya. Kita ambil sesukupnya, sisanya adalah untuk akhirat. Wal gharib. Siapa itu gharib? ladzi yakunu fi baladin ghairi baladih. Gharib itu eh, orang asing itu adalah orang yang apa? Orang yang dia itu di suatu negeri bukan negerinya. Paham ya? orang yang nah barakallahu fikum berada di suatu negeri yang bukan negerinya. Faham maksudnya? Nah, itu namanya orang asing. Fa innal ghariba idza kana fi baladin laysat baladahu la yanbat la fiha. Artinya, jadi ini ungkapan mengenai gharib, orang asing. Orang asing itu adalah orang yang tinggal di suatu negeri bukan negerinya. Dianggap asing kan orang asing, orang baru pendatang misalkan. Ya enggak? Maksudnya idza kana fi baladin laysat baladahu la yanbasitu fiha. Maksudnya apabila orang itu di suatu negeri yang bukan negerinya, jangan membentangkan tubuhnya di situ. Secukupnya, seperlunya dia mau ngapain keperluannya. Mau bisnis dia ya udah selesai, bisnis pulang lagi. Paham ya? Mau keperluan, selesaikan keperluannya, pulang lagi. Karena bukan negeri dia. Hanya apa? hanya negeri orang lain. Seperti kita di dunia sekarang ini. Nah barakallahu fikum ini hanya numpang sesaat saja, bukan negeri kekal abadi. Yang kekal abadi di mana? Di mana yang kekal abadi? Di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kata beliau, wala yatma' fi sukna wal istimrar fiha dan jangan berambisi, eh? berambisi kuat untuk tinggal selamanya di dunia dan terus-menerus di dunia, jangan. Kita jadikan dunia ini sebagai sarana. Sarana untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa awal tujuan kita diciptakan di dunia. Apa sih tujuan pertama kali kita diciptakan di dunia untuk apa? Untuk apa tujuannya? beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa agar mereka beribadah kepadaku itu tujuan pertama kali jadi tujuan pertama kali hidup di dunia ini Allah taala ciptakan kita untuk beribadah jin dan manusia jangan sampai kita melupakan tujuan utama ini barakallahu fiikum na'am Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa habithakumullah jami'an kita lihat sini. Wa inna ma yakunu ala uhbatil isti'dadi lirruju' ila baladih. Akan tetapi hendaknya orang tersebut berada di atas uhbah. Apa itu uhbah? Perbekalan, persiapan. Uh, uhbah itu mempersiapkan istiqdad untuk bersiap-siap lirruju' ila baladih, untuk kembali ke mana? bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Mana negeri kita? Akhirat. Jadi ingat-ingat kalau ada orang mengatakan nanti anak antum bagaimana masa depannya kalau nggak pernah sekolah, nggak punya ijazah, nggak punya rapat, nggak punya itu, nggak punya ini, paham ya? Bagaimana nanti masa depannya? Nah, kita katakan masa depannya bukan di dunia, di akhirat. Dunia ini masih ada depannya lagi. Paham ya? Masa depan anak-anak kita dan kita semuanya di mana? di akhirat bukan di dunia. Bukan di dunia. Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. ikhwan fi din azdan yazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa dunya laysa daran lil muslim. Dunia itu bukan bukan negerinya orang muslim. Kenapa? Penjara. Sudah kita lewati hadisnya tadi ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi jangan sampai kita malah ingin di tempat di dunia ini jangan. Dunia ini hanya sekali saja. Setelah itu nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Nah, kita lihat lagi. Wa dunya laisa darul muslim, dunia bukan negerinya orang muslim. Innamad darul muslim hiyal jannah. Hanya saja negerinya orang muslim itu adalah di surga wa huwa wujida fid dunya min ajli an ya'mala lil jannah masyaallah orang tersebut diwujudkan di dunia hanya dalam rangka untuk beramal menuju surga paham ya jadi kita semuanya diciptakan di dunia untuk apa tadi beribadah untuk beramal menuju surga Allah Subhanahu wa taala mohon insyaallah ya na'am barakallahu fikum ikhwani fid din azza wa kita lihat sini wa huwa wujida fid dunya min ajli an ya'mala lil jannah fa ya'khudhu hajatahu min ad-dunya liyasta'ina biha ala amalil jannah maksudnya hendaknya orang tersebut mengambil kebutuhannya dari dunia ini dalam rangka untuk membantu menolong dirinya untuk beramal menuju surga paham maksudnya ya jadi di dunia ini kita manfaatkan kesempatan untuk apa untuk beramal dikenal darul a'mal Adapun akhirat darul jaza, negeri pembalasan. Nah, adapun negeri beramal ya di dunia ini. Kata beliau, amma an yatlubad dunya li dzatiha. Adapun kalau kamu mencari dunia secara zatnya, ini hati-hati, mencari dunia secara zatnya, fahuwa yastahilu syai'in laisa lahu wala yadum. Allah musta'an. Kalau orang itu sibuk dengan dunia, mencari dunia secara zatnya, dunia yang dia cari maka dia telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya dan tidak terus-menerus dia di situ. Sekarang kalau kita di dunia sibuk-sibuk mencari dunia, dunia milik kita bukan? Bukan. Dan kita nggak selamanya di dunia. Oleh karena itu jadikanlah dunia sebagai sarana saja. Nah, kalaupun hidup kita fakir, miskin, itu nggak jadi permasalahan. Selama kita istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena biasanya kalau orang udah terlanjur kaya, tersibuk dengan dunia, itu kadang sangat sulit sekali menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu. Tapi kalau hidupnya pas-pasan, sederhana, merasa cukup dengan yang ada, barakallahu fikum, dia akan bisa meluangkan waktunya. Kalau nggak percaya rasakan sendiri. Paham ya? Kalau sudah tersibuk dengan dunia, eh, pagi dunia, siang dunia, malam dunia, sore dunia, itu biasanya apa? Sulit. Paham ya? Sulit untuk apa? Menghadirkan hatinya mendatangi majelis ilmu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia merasa cukup dengan sesuatu yang ada yang sedikit tadi itu, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia akan semangat menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, majelis Al-Qur'an was sunnah. Karena apa? Karena kembali kepada tujuan asalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum" Antum satad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Bayangkan. Rasulullah aja nggak takut kalau umatnya itu fakir nggak takut. Paham ya? Yang Rasulullah khawatirkan, yang Rasulullah takutkan adalah apa? Dibentangkan dunia di hadapan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian di bentangan dunia. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana umat sebelumnya sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Hati-hati barakallahu fikum. Memang dunia itu manis, hijau, banyak orang yang tertarik tapi jaga jarak. Jaga jarak barakallahu fikum. Jangan fokusnya, ambisinya dunia, jangan. Itu sangat keliru. Nah, tapi ambillah secukupnya, jadikanlah dunia itu sekedar sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wali anna dunya laysat lahu. Dunia itu juga bukan milik dia. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Wa ma'lumun halul gharib dan sudah diketahui keadaan orang asing alladzi fi ghairi baladih yang dia tidak di negerinya, tidak di kampungnya, annahu daiman yatadzakkar watanahu wa darah. Ya enggak? Orang itu kalau orang asing, dia pergi tidak di kampungnya, itu terus-menerus dia ingat negerinya gitu loh. Ingat negerinya, ingat tanah airnya. Kapan yang bisa pulang ke sana? Nah, biasanya gitu kan? Antum safar, misalkan dari Jogja ke Jawa Timur, Surabaya misalkan. Rumah antum di Jogja, negerinya di Jogja. Biasanya di sana terpikirkan kapan ya bisa pulang lagi ke Jogja kembali ke negeri asalnya gitu loh. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok ke negeri asalnya? Nabi Adam alaihissalam eh, Abul Bashar dulunya di mana? Di mana? Surga akhirat bukan? Akhirat. Tapi karena nah barakallahu fikum bujukan rayuan iblis laknatullah alaih, akhirnya beliau diusir dari surga ke dunia, ya enggak? Nah, nah kita sebagai Bani Adam, umat Nabi Adam alaihissalam tentunya sangat rindu untuk kembali ke negeri asalnya. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan nanti keterkaitannya dengan nah barakallahu fikum enam negeri pertama, negeri dunia, negeri akhirat akan disebutkan nanti. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa yahinnu ila dzalik." Yahinnu itu rindu. Eh? Antum tahu rindu atau tidak? Rindu itu sesuatu yang semakin antum tahan, semakin enggak kuat untuk menahannya. Paham ya? Pengin bertemu. Itu namanya rindu. Paham ya? rindu untuk kembali ke kampungnya. Kalau antum pergi dari suatu kampung pergi ke tempat lain, itu kan rindu dengan kampungnya. Kapan kembali bisa kembali kapan ya? Sekarang lagi lockdown ini, bagaimana ini? Paham ya? Enggak bisa pulang ini bagaimana? Kan rindu dengan kampungnya, pengen kembali. Nah, itu maksudnya apa? Dipermisalkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum kembali ke negeri yang pertama yaitu akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yusri'u fil ila baladihi mahma amkana dan dia pun apa? ingin segera kembali ke negerinya bagaimanapun nah barakallahu fikum caranya dan memungkinkan. Bagaimana caranya dia ingin kembali ke negerinya. Faham belum? Ingat-ingat ya, Nabi Adam alaihissalam dulunya sebelum Allah taala usir dari surga sebabnya karena rayuan iblis laknatullah alaihi yang akhirnya beliau alaihissalam nam ter, terkena rayuan iblis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dulunya di mana surga akhirat bukan akhirat. Nah, Bani Adam, anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam tentunya lebih apa? Pengen kembali ke negeri yang pertama surga. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Qauluhu ka'annaka gharib. Ucapan beliau sallallahu Salam seakan-akan engkau orang asing, yakni misal gharib, seperti orang asing. Bimakna annaka la tanbasitu fiha wa tastaghilu Dengan makna bahwasanya kamu jangan membentangkan dirimu di dunia dan jangan kamu itu tersibukkan dengan dunia. Wa tu'tiha kullu fikrik wa qalbik. Akhirnya kamu berikan untuk dunia seluruh pikiranmu, seluruh hatimu. Hati-hati. Kalau hati sudah cenderung dengan dunia, pikiran itu dunia terus, itu nanti enggak tenang di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari ilmu Al-Qur'an dan sunnah enggak tenang dia. Pikirannya dunia, bagaimana ya ini? Bagaimana ini? Besok ini bagaimana? Santai saja. Yang besok insya Allah sudah apa? ada jatahnya. Faham ya? Yang sekarang ini bagaimana kita bisa memanfaatkan waktunya? Nanti ingat-ingat nasihatnya siapa tadi? Nasihatnya seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala dari sabah, wa idza asbahta fala dari masa." Kalau kamu di sore hari enggak usah nunggu pagi hari. Sore itu dimanfaatkan untuk beribadah. Besok ada lagi gitu loh. Paham ya? Kalau kamu berada di pagi hari jangan nunggu, nunggu sore. Pagi itu dimanfaatkan untuk beribadah, segera beramal, jangan nunda sore. Ya kalau umur kita sampai sore. Kalau kita cuma dikasih umur sampai pagi itu saja, di waktu pagi itu saja kan eman-eman. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat di sini apa kata beliau. Li'annaha laysat daran laka bal kun fiha muaqqatan tangtadirul ruju' ila baladik. Dikarenakan dunia itu bukan negerimu. Bukan negeri milikmu, bukan negeri untukmu. Akan tetapi bahkan jadilah kamu itu di dunia muaqqatan, yaitu dibatasi dengan waktu tangtadiru tangtadiru ar ila baladik. Yang kamu menunggu untuk kembali ke negerimu. Negeri mana? negeri yang kekal abadi yaitu akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimu kadzalika huwa fid dunya gharib. Seorang muslim seperti itu pula di dunia dia asing. Orang muslim di dunia asing. Li annaha laysat daran lahu. Karena dunia bukan negeri orang muslim. Ad-darul lati khalaqahu Allahu lil mu'min hiyal jannah. Masya Allah. Negeri yang Allah Ta'ala ciptakan untuk hambanya yang beriman adalah surga. Wa kana Adam wa zaujuhu fil jannah dahulu Adam alaihissalam dan istrinya di mana surga ini bagus sekali ini ya dahulunya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya di mana di surga kita lihat askanahumullah askanahumallahu fil jannah Allah taala menjadikan mereka berdua di surga Adam wa Hawa di surga bapak ibu kita dahulu di surga na barakallahu fikum na'am kita lihat Summa hasala minhuma al-mukhalafah li amrillah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Berupa penyelisihan terhadap perintah Allah, diperintahkan jangan mendekat nah barakallahu fikum pohon tersebut. Paham ya? Jangan mendekat pohon tersebut. Ternyata mendekat dan dibisik-bisik oleh iblis. Kamu dilarang ini karena khawatir kekal dan menjadi raja atau yang semisalnya. Dibisik-bisik terus. Akhirnya ter apa? tergiur, tertipu ngikutin apa rayuan iblis tadi itu. Makanlah buah khuldi di situ. Allah musta'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, enam e, mengusir memindahkan kemana ke dunia tapi dalam keadaan seperti itu Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa bertobat wataba wa nadima mereka berdua akhirnya tobat dan menyesal tobat dan menyesal Wataballahu Allah alaihim dan Allah telah menerima taubat mereka berdua. Walakin akhrajahuma minal jannah. Akan tetapi Allah taala keluarkan mereka berdua dari surga. Bayangkan. Jadi aslinya negerinya orang mukmin itu di mana? Di surga sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau kita rindu, rindu ke surga. Paham ya? Rindu menuju surga. Nah, kita lihat lagi. Wa anzalahuma ilal ard akhirnya Allah Taala turunkan mereka berdua ke bumi ila darin laysa daran lahuma ke negeri yang bukan negeri milik mereka berdua fakadzalika ibnu adam yahinnu ila watanihi al awal alladhi ukhrija minhu liyarji'a ilaihi ini penting ini maka seperti itu pula Bani Adam anak keturunan Nabi Adam perhatikan baik-baik ini ya maka seperti itu pula anak keturunan Nabi Adam yahinnu ila watanihi dia rindu untuk kembali ke mana? Rindu untuk kembali ke negerinya yang pertama. Mana itu? Surga. Alladhi ukhrija minhu yang mana apa? Yang mana Nam Adam alaihissalam dikeluarkan darinya? Nah barakallahu fikum liyarji' liyarji'a ilaih agar seorang mukmin itu kembali kepadanya. Kembali ke mana? Negeri yang pertama itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din azza jazakumullah wa habibakumullah jami'an perhatikan itu syarahnya itu ya. Enam disimak baik-baik. Summa qal, kemudian Rasulullah menyatakan au sabil atau kamu itu seperti orang yang apa? Yang lagi menempuh perjalanan. Maksudnya orang yang musafir, orang safar. Kalau orang lagi perjalanan safar, macam-macam enggak orangnya? Enggak macam-macam. Orangnya seperlunya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Ayo na'am. Jadi menjadi orang yang nem seakan-akan musafir. Sehingga apa? Sehingga dia itu tujuannya ya seperlunya. Nah, barakallahu fikum. Di dunia ini ya kita beramal amalan saleh untuk apa? Untuk kita nah barakallahu fikum panen nanti di akhirat. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan memanennya. Nah, kita lihat di sini. Apa kata beliau? Wa huwa al-musafir. Abirus sabil itu musafir, orang yang safar. Wal musafiru innama yastarihu fi asna'i safarih. Orang yang safar itu biasanya istirahat di pertengahan safarnya. Summa yuwasilu safar la yastautin, ya enggak? Orang safar itu biasanya istirahatnya di pertengahan safar. Setelah itu melanjutkan lagi atau tinggal di situ? Melanjutkan lagi atau tidak? Melanjutkan lagi perjalanannya dan tidak menjadikan tanah air tempat istirahatannya itu. Faham maksudnya ya? Hanya singgah sesaat saja Fayaqulul muslim fid dunya mislal musafir. Maka menjadilah seorang muslim di dunia ini bagaikan orang yang musafir. Orang yang lagi safar seperlunya. Ya, eh, enggak macam-macam. Wa huwa fil haqiqah musafirun laisa muqiman. Pada hakikatnya seorang muslim di dunia ini adalah musafir, tidak mukim karena tidak selama-lamanya dunia ini, hanya sesaat saja. Ada negeri yang kekal abadi di mana? Di akhirat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat. Li'anna muddatahu fid dunya qalilatun wa huwa yasiru ila akhirah Dikarenakan batasan waktu dia di dunia sedikit. Batasan waktu di dunia sedikit. Bagaimana apa tadi? Jari kalau dicelupkan ke lautan, ditarik kembali. Coba antum lihat. Setetes, dua tetes air saja. Nah, itulah dunia. Sedikit sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang sekarang ini kita sekarang berada di mana? Sekarang kita berada di akhir zaman. Faham ya? Yang Rasulullah menyatakan apa? Saat itu saja beliau sudah menyatakan ana bu'istu ana was kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah jauh atau dekat? Dekat sekali. Hari kiamat sudah dekat. Jangan berbangga-bangga mencari harta, mengumpulkan harta, namun kita semangati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapannya wallahu alam, kapannya wallahu alam yang jelas sudah dekat. Rasulullah sudah bersabda, saat itu saja sudah mengatakan kahatain seperti ini. Jarak antara apa? Antara nah beliau diutus dengan datangnya hari kiamat kahatain seperti jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah ini. Jaraknya sangat dekat sekali. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus bersiap-siap Naam, jangan tersibukkan dengan dunia terus sehingga amalannya Nah barakallahu fikum naam tertunda atau yang semisalnya. Kita lihat, yakunul muslim fid dunya misal musafir wa huwa fil haqiqah musafiran laisa muqiman, li'anna muddatahu fid dunya qalilatun wa huwa yasiru ila akhirah tasiru bihil ayyam wa layali ila akhirah Dalam keadaan dia itu sebenarnya berjalan menuju akhirat seperti berjalannya hari-hari dan malam-malam menuju akhirat wa hakadha yanbaghi an takuna halatul muslim fid dunya ghariban aw 'abira sabilin. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Hendaknya selayaknya keadaan seorang muslim di dunia itu seperti orang asing. Keadaannya seperti apa? Orang asing atau orang yang lagi safar. Orang yang lagi apa? Orang yang lagi melakukan perjalanan safar. Wa an yakuna hammuhu ruju' ila baladihi hendaknya keinginan kuatnya kembali ke negerinya. Negerinya mana negerinya tadi? Akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Harus punya tujuan ke sana. Jangan sampai kita memilih tujuan yang lain. Wa baladul muslim hiyal jannah, ya kan? Negerinya seorang muslim itu di surga. Di surga itu nikmatnya luar biasa, enggak usah banyak bertanya sudah. Paham ya? Kalau ingin batas sendiri, kita apa kemarin? Hadil arwah ila biladil afrah, karya al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan penduduknya. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum taliyat. Wa baladul muslim fi al jannah fa yasta'iddu laha. Negerinya seorang muslim itu di surga, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk menuju surga tersebut. Wa takunu hiya hammah dan hendaknya surga tersebut adalah tujuan utama dia. Bukan apa? Bukan dunia. Paham ya? Antum di dunia itu miskin, fakir enggak masalah, tapi istiqomah perlu. Istiqomah ini yang menjadi ketolak ukur. Paham ya? Agar kita bisa apa? meraih tujuan yang utama dan tujuan yang paling nikmat itu surga Allah Subhanahu wa taala. Di balik kenikmatan kenikmatan surga ada yang lebih nikmat lagi yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih nikmat lagi, ridho mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat keridhaan, tentunya sudah di surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam hadis riwayatnya sahih. Nah, barakallahu fikum setiap hari Jumat mereka pergi ke pasar-pasar surga. Nah, di sanalah nanti mereka menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka nah barakallahu fikum nah, bersenang-senang, bernikmat-nikmat, faham ya? Itu surga itu padahal ya. Ada pasar-pasar surga. Pasar-pasar surga yang tentunya beda dengan pasar di dunia. Kalau pasar di dunia kan capek, capek, letih. Tapi kalau pasar surga itu enggak ada yang namanya capek itu enggak ada. faham ya? Antum makan sepuasnya tafadhol silahkan faham ya? Minum sepuasnya enggak ada larangan. Semuanya tidak menjadi kotoran. Kalau antum di dunia makan kenyang jadi kotoran enggak? Jadi kotoran. Minum banyak jadi air kencing enggak? kalau di surga tidak. Di surga itu menjadi keringat yang baunya berbau misik. Masya Allah. Keringat aja baunya misik. Nah kalau keringat kita bagaimana baunya? Hah? Nah barakallahu fikum. Tentunya apa? Tentunya beda keadaannya di dunia dengan di akhirat. Nah itulah yang kita tuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lama sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-wasiyata min rasul sallallahu alaihi wasallam qala lin-nasi wa likulli ahad. Ini penting ini. Tatkala ibn Umar mendengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibn Umar berkata kepada manusia dan setiap orang, "Idza amsayta fala tadilis sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Masyaallah. Apabila kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Dan apabila kamu berada di pagi hari jangan menunggu sore hari. Maksudnya idza asbahta fala tuakhir al-amal ila al ini. Penting ini. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan menunda amalanmu sampai malam. Pagi hari itu digunakan, dimanfaatkan terlebih dahulu. Al-waqtu kasayf illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan waktu tersebut, maka waktu itulah yang akan memedang dirimu. Paham ya? Nah, akan dihunus kita dengan waktu tadi itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat. Taqulu a'malu hadzal 'amal bilail. Kamu mengatakan aku akan mengamalkan perbuatan ini nanti malam katanya. Bal badir bihi wa'malhu. Tapi bahkan apa? Bersegeralah, amalkanlah, jangan nunggu malam. Malam ada kegiatan tersendiri. Paham ya? Yang pagi dilaksanakan, yang malam ada sendiri. Kan gitu. Nah, fala'allaka la tudrikul lail karena bisa jadi kamu itu tidak menjumpai malam. Ini penting ini. Kenapa kita dilarang menunda amalan kita? Menunda-nunda waktu kita beramal kenapa dilarang? Karena kita belum tentu bisa menjumpai malamnya gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita tidak menjumpai malam bagaimana? Tertunda kan amalan? Na'am barakallahu fikum kita lihat. Wa idza amsayta fala tu'akhir al-amal wat tauba ila subh Apabila kamu berada di sore hari, jangan kamu menunda amalan dan tobat itu sampai pagi hari, jangan. Sore itu bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik, misalkan. Paham ya? Jangan nunggu pagi hari. La'allaka la tudrikus subh, karena bisa jadi kamu tidak menjumpai pagi hari. Paham ya? Karena yang namanya ajal, kematian manusia itu tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Gak bisa kita perkirakan. Datang secara tiba-tiba tanpa mengetuk pintu, tanpa minta izin, kamu besok mati ya? Gak ada. Tiba-tiba antum pakai selimut malam tidur, pagi dibangunin sholat subuh sudah gak bisa bangun lagi. Mungkin gak seperti itu? Mungkin karena ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang antum saksikan orang tua renta, usianya 100 tahun, belum mati juga ada karena belum datang ajalnya. Faham ya? Jadi ajal itu adalah perkara yang dikatakan dengan apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memprediksikan kapan dia meninggal. Pasti dia meninggal, besok meninggal nggak bisa. Faham maksudnya ya? Jadi jangan berbangga-bangga wah anak masih muda kok. Masih muda kan, Tom? Masih muda kan? Tapi jangan berbangga-bangga wah anak masih muda. Nanti matinya kan lama masih usia 60 tahun katanya. Belum tentu. Paham ya? Ketika antum ngomong anak masih muda, bisa jadi itu waktu terakhir antum ucapkan, setelah itu meninggal dunia mungkin enggak? Mungkin. Jadi jangan. Kita semuanya mempersiapkan, mempersiapkan na barakallahu fikum untuk akhirat. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, falaisa laka illa saah allati anta fiha. Karena bisa jadi kamu enggak punya waktu lagi kecuali jam yang kamu sekarang berada di dalamnya. Paham ya? Jadi jangan ditunda. Wah, besok ajalah. Nanti sore aja, nanti malam aja jangan. Fabadir walatu ajil al-amal salih wa taubah wa istighfar ila waktu akhar. Bersegeralah, jangan kamu menunda amalan saleh dan bertaubat dan beristighfar pada waktu yang lain. Seperti contohnya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka kalau maaf-maafan kapan? Nunggu Idul Fitri kan? Nunggu Idul Fitri. Setahun penuh ngapain? Ya nanti aja dikumpulkan dari satu katanya. Eh, Idul Fitri itu datang salam-salaman Pak minta maaf ya Pak, setahun penuh ini kami berbuat salah, minta maaf ya. Iya, aku maafkan semuanya. Gugur semua dosanya. Masya Allah. Paham ya? Itu kalau masih memungkinkan bisa ketemu. Ya kalau nanti masih hidup, kalau ternyata enggak sudah meninggal dunia bagaimana? Enggak sempat minta maaf. Jadi minta maaf itu jangan ditunda. Jangan ditunda ya. Kalau orang-orang awam kan seperti itu ujung namanya ya, istilahnya ujung. Kalau Idul Fitri itu ujung, saling ketemu, tetangga salam-salaman, eh? Nah barakallahu fikum sungkem ya, sungkem mbah, maaf ya mbah, ini gini Kata mbahnya, ya aku maafkan semua dosa-dosamu yang telah eh, yang telah lalu dan akan datang. Masya Allah. Jadi lafadznya terkadang berlebihan seperti itu. Allah musta'an itu enggak tepat. Enggak tepat ya. Allah musta'an. Minta maaf itu segera. Jangan ditunda. Summa qal wa khudh min lima limaradik dan ambillah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi ketika sehat dimanfaatkan. Nah, jangan malas-malasan ketika sehat. Manfaatkan semangat. Paham ya? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu sakitmu. Karena kalau orang itu sudah sakit, biasanya apa? Enggak sempat dia beramal-amal amalan-amalan yang lainnya, enggak sempat dia. Nah, tidak sempat beramal. Hadhihi min wasiyati Ibnu Umar. Ini wasiatnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Madamal insanu fi sihhatin wa afiyatin fa huwa qawiyyun, masyaallah. Selama seseorang itu berada di dalam kesehatan dan juga apa? Na barakallahu fikum afiyah, artinya hampir sama ya nih, kesehatan, maka dia kuat. Yaqdiru 'ala siyam wa yaqdiru 'ala qiyamil lail wa yaqdiru 'ala jihad fi sabilillah wa yaqdiru 'ala dawati ila Allah wa yaqdiru 'ala badlil khair, masyaallah. Kalau dia itu masih kuat, itu biasanya apa? mampu untuk puasa, mampu untuk qiyamul lail, salat malam, mampu untuk jihad sabilillah, mampu untuk berdakwah di jalan Allah, mampu untuk mencurahkan kebaikan. Ya, jadi kesempatkan waktu yang nah barakallahu fikum sangat singkat ini dimanfaatkan barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azan jazakumullah kita lihat sini. Amma idza saqima wa marida fa innahu la yastati'u an yasum wa la yastati'u an yakuma al-lail wa la yastati'u ma kana yastati'uhu wa huwa fi sihhatihi bisababil marad. Allahul musta'an. Adapun kalau seandainya dia sakit, dia sakit, maka dia nggak mampu untuk puasa, nggak mampu untuk sholat malam, nggak mampu untuk apa? Nggak mampu untuk puasa, nggak mampu sholat malam, nggak mampu mengerjakan amalan yang dulu dia mampu ketika sehat. Sebabnya apa? Sakit. Ya jangan sampai antunda. Sehat manfaatkan. Ketika sakit istirahat, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi ketika sehat dimanfaatkan. Kita lihat Wasihatul atadum kesehatan itu apa? Tidak terus-menerus. Coba anda saksikan. Nah, barakallahu fikum, sekaya apapun orang itu kalau sakit, itu makan yang seenak seenaknya makanan, paling enak pun rasanya enggak enak. Paham ya? Tapi kalau dia tuh posisinya sehat walaupun dia fakir miskin, sehat, itu makan makanan yang sederhana pun rasanya enak. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya nikmatnya yang namanya kesehatan. Paham ya? Nah, makanan eh, bisa dikatakan nomor satu lah paling mahal makanan disodorkan, disediakan, disajikan. Dia sakit, rasanya nggak enak, rasanya pahit, ya enggak? Tapi kalau dia sehat, walaupun makanan sederhana, makanan tradisional, eh, tiwul misalkan, gatot, paham ya? Atau yang semisalnya itu makanan tradisional, rasanya enak karena dia sehat. Jadi kesehatan itu perlu kita jaga barakallahu fikum. Nah, jadi di samping kita menjaga imunitas kita, kesehatan kita, jangan lupa juga menjaga imanitas kita. Keimanan kita jaga dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wasihhatu la tadum famadama Allah a'taka as-sihha badir bil a'mal salihah." Kesehatan itu tidak terus-menerus ada. Maka kapan saja Allah taala berikan kesehatan kepadamu, maka bersegeralah beramal amalan salihah li annahu sayati 'alaika waqtun la tastati'u an ta'mala fi imma li maradin aw li kibarin wa haramin Allahumma musta'an kenapa segera beramal dikarenakan akan datang di hadapan waktu akan datang nanti di hadapanmu suatu hari atau waktu yang kamu tidak mampu beramal karena sebabnya sakit atau karena tua. Paham ya? Sudah lansia, apa lansia? lanjut usia. Sudah tua dan lansia, itu kan berat beramal. Nah, jadi ketika masih muda manfaatkan. Qauluhu wa min hayatika limautik yang terakhir perhatikan baik-baik ini. Dan nasihat Ibnu Umar, ambillah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena kalau sudah mati itu nggak bisa apa? nggak bisa beramal lagi. Oleh karena itu ketika masih sehat, masih hidup, gunakan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Karena kalau sudah mati bagaimana? Sudah enggak salat lagi kalau mati, tapi disolatkan kan itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Khud min hayatika fi hadid dunya li ya kan? Nah, ambillah masa-masa hidupmu di dunia ini untuk persiapan ketika kamu mati nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Juga bisa dimaknakan ambillah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Maksudnya bagaimana? Ketika hidup itu manfaatkan. Karena nanti kalau sudah mati itu nggak bisa beramal amalan seorang lagi. Paham ya? Yang ada hanya apa kalau sudah meninggal dunia memanen amalan yang dulu pernah dia amalkan di dunianya. Ikhwan fillah azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Dan lihat di sini. Maknanya adalah apa? Ista'id dalil maut. Persiapkanlah dirimu untuk kematian. Wa ma maut dan untuk perkara-perkara yang setelah kematian. Fallahu a'taka hadhil hayata wa hadzal ajala min ajli an tastaghillahu ma yanfa'uka fil akhirah masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kehidupan ini dan juga umur ini dalam rangka agar apa? Kamu tastaghillahu mengambil kesempatan, menjadikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang bisa bermanfaat bagimu di akhirat. Fala tasrifhu fil wal la'ib wa zar'il hutam. musta'an. Jangan kamu hanya apa? menggunakan kehidupanmu, umurmu untuk perbuatan sia-sia, bermain-main, mengumpulkan harta. Ini berbahaya nih. Jadi harta antum kumpulkan itu enggak ada manfaatnya kalau apa? tidak diiringi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa? Dalam pantun yang sudah kita lewati dulu, kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah dengan semakna apa itu? Bagaimana ihsan? Masalah dunia dan agama. Ma Naam, itu ungkapan yang sangat bagus sekali itu. Ma dunia dunya wad din idza stama'a. La barakallahu dunya bila dini. La barakallahu dunia bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya kalau dunia dan agama bisa bersatu. Antum kita bisa mempersatukan dunia dan agama itu bagus. Tapi enggak ada berkahnya. Allah taala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Dunia tanpa agama enggak ada berkahnya. Tapi kalau bisa menggabungkan dunia dan akhirat, dunia dan agama indah sekali. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa inna tasribu fi ma tajiduhu 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala fa hadhihi wasiyyatun istantajabaha. Istantajaha Ibnu Umar min wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam Artinya akan tetapi hendaknya kamu menggunakan masa hidupmu tersebut, umurmu tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat yang diseru, yang diseru, naam yang diucapkan oleh Ibnu Umar merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Fayanbaghil muslim an yantakuna hadhihi wasiyatu daiman baina ainai. Masyaallah. Selayaknya seorang muslim menjadikan wasiat ini senantiasa berada di hadapan di hadapan matanya. Sehingga kita bisa mengatur, bisa mengondisikan Jangan sampai terlalu berlebihan mencari dunia ini. Secukupnya saja. Sisanya akhirat. Sisanya akhirat. Naam, kita lihat di sini. Fayakunu fid dunya ka'annahu gharibun aw 'abir sabil. Akhirnya apa? Hendaknya orang tersebut di dunia nan seakan-akan apa? Seakan-akan seperti orang asing atau orang yang lagi safar. Wala yu'ajjal al-amal ila waqtin akhar qad la Hendaknya dia tidak menunda amalan sampai waktu yang lain yang mungkin dia tidak menjumpai waktu tersebut. Walaya seribu sehatahu wa quwwatahu fil lahwi Ini penting. Jangan dia menyia-nyiakan menggunakan masa sehatnya dan kekuatannya untuk bermain-main, bersendau gurau, jangan. Walaya seribu hayatahu kadzalika kafilah lahwi dan jangan dia menggunakan masa hidupnya untuk bermain-main dan sendau gurau. Li'annahu sayakhsaru amma qaribin dikarenakan dia dalam waktu dekat akan apa? akan rugi, akan bangkrut illa idastaghalla hadhil imkanat kecuali kalau orang tersebut me barakallahu fikum nah mengambil kesempatan, menjadikan kesempatan masa-masa atau waktu-waktu tersebut fima yang fa'uhu indallahi subhanahu wa ta'ala pada perkara yang itu merupakan apa? perkara yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berarti sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang ke-40 barakallahu fikum adapun hadis yang ke-41 insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya hadis yang ke-40 itu sangat bagus sekali nasihat kepada kita semuanya agar berhati-hati dengan apa dengan keindahan dunia ini Jangan sampai diri kita, hati kita terpancing sehingga tertipu, tergiur, terfitnah, tersungkur, tunduk dengan dunia. Jangan barakallahu fikum. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana, sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita lupa tujuan utama kita diciptakan dunia yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nasallahu alaihi wasallam wa Walhamdulillahirabbil alamin.